kita hari ini hidup di zaman yang oleh jauh-jauh hari telah diramalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang hari ini mengatakan zaman ini zaman edan, zaman serba terbolak-balik, kaki di kepala, kepala di kaki, zaman di mana orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amalan-amalan soleh, dianggap orang-orang yang melakukan amalan-amalan soleh, melakukan amalan-amalan kebaikan tidak dianggap. Sementara orang-orang yang melakukan amalan-amalan keburukan, amalan-amalan kezaliman, justru malah dipuja-puja, justru malah diagung-agungkan. Kita sekarang berada di zaman di mana orang-orang hari ini lebih suka dengan hal-hal yang sifatnya kesetan-setanan. Mereka lebih suka dengan sebutan devil, dengan sebutan setan, dengan sebutan neraka. Dan mereka alergi dengan sebutan-sebutan pemuda soleh, lelaki masjid, Allah, malaikat, dan lain sebagainya. Bahkan sebutan-sebutan pemuda soleh, Allah, kata-kata yang bermakna baik, menurut mereka ini adalah satu hal yang kuno. Bahkan dijadikan ejekan dan lain sebagainya. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah dan jauh-jauh hari akan zaman ini Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, Satati ala ummati sanawat khada'at yukadzabu fiha as-sadiq wa yusaddaku fiha al-kadhib wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu فيها الصادق ويخون فيها amin maka akan datang kepada umatku sanawat khada'at tahun-tahun penuh tipu daya yang mana di tahun itu yusaddaqu fihal kadhib orang-orang yang justru mengobrol dusta mengobrol kata-kata palsu justru orang-orang seperti ini dipercaya maka sering kita saksikan ya, bagaimana di pengadilan-pengadilan tersebarnya syahadat uzur. Tersebarnya persaksian-persaksian dusta. Dan begitu mudahnya persaksian ini direkayasa. Dan na'udzubillah ini menjadi sebuah fakta persidangan. Yusaddaq. Dan sebaliknya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berkata jujur, Orang-orang yang jujur dengan keimanannya justru dikriminalisasikan. Justru didustakan. Justru dianggap tidak benar. Wa dan para pengkhianat itu mendapatkan amanah, dipercayai untuk memegang suatu jabatan. Maka lihatlah hari ini di level RT, di level kecamatan, di level kabupaten, di level provinsi, bahkan di level nasional sekalipun korupsi merajalela. Ada yang lagi menjabat, gubernur lagi menjabat, gubernur aktif. Ditangkap gara-gara apa? Korupsi. Inilah contoh. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in Contoh dari bagaimana orang-orang pengkhianat, para pengkhianat itu, orang-orang yang sejatinya mereka tidak bisa mengemban amanah, justru malah dipercaya. Dan berikutnya, وَيْخَوَّنُ فِيهَا amin Dan orang-orang yang sebenarnya dapat dipercaya, dikhianati. Inilah zaman yang kita hari ini berada di dalamnya. Zaman yang penuh oleh fitnah. Kalau kita melihat fitnah itu, fitnah itu ada dua. Fitnah syubuhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubuhat adalah kerusakan tata cara berpikir seseorang. Di saat seorang muslim tidak lagi berpikir secara islami. Justru sebaliknya, seorang muslim tapi memiliki cara berpikir orang-orang barat kerusakan tasawur, kerusakan cara berfikir ini yang, disebut adalah fitnah syubhat. Kemudian yang berikutnya adalah fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini adalah fitnah yang faktor utamanya adalah hawa nafsu manusia itu sendiri. Inna nafsa al-amaratun bisu. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu dominan mengajak seseorang untuk berbuat keburukan, untuk berbuat kejelekan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT. Lantas, dengan zaman yang seperti ini, zaman yang serba terbolak-balik, bagaimana kita sebagai seorang muslim bersikap? Maka setidaknya ada empat poin. Ada empat hal yang harus kita cermati agar kita bisa selamat dari zaman fitnah ini. Yang pertama adalah dengan senantiasa banyak-banyak berdoa. Doa ya. silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Dan dengan doa pula, seorang muslim meminta perlindungan dari Allah SWT. Yang namanya hati seorang mukmin itu baina asabi rahman. Itu di antara asabi, di antara jari-jari Allah SWT. Yuqallibu haitsu Yang mana hati itu bisa Allah balikkan sekemauan Allah SWT. Maka dari itu, kita senantiasa meminta kepada Allah SWT sebagai zat yang memiliki hati kita, agar kita bisa dikokohkan, bisa diteguhkan dalam memegang agama ini di zaman fitnah hari ini. Rasulullah SAW senantiasa di akhir salat beliau beliau melantunkan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min adzabil qabr dan azab kuburan. Wa min fitnatil mahya wa mamat dan fitnah baik saat hidup maupun saat mati. Wamin fitnatil masih dajjal dan dari fitnah masih dajjal yaitu fitnah dajjal. Maka dari itu di zaman fitnah senantiasa kita memperbanyak doa kepada Allah SWT agar kita diteguhkan oleh Allah SWT menghadapi zaman edan ini. Menghadapi zaman yang oleh Rasulullah SAW disampaikan di awal tadi. Setelah kita banyak berdoa, berikutnya adalah bagaimana kita berilmu. Karena dengan ilmulah kita bisa selamat dari zaman ini. Tentunya ilmu yang dimaksud di sini adalah ulumu syar'i. Karena dengan ulumu syar'i kita bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang benar mana yang layak untuk dikerjakan, mana yang layak untuk ditinggalkan dan seharusnya ditinggalkan. Maka ilmulah penuntun kita. Dari mana kita mengambil ilmu? Tentunya dari para ulama. Al ulama warohatul anbiya karena sesungguhnya para ulama adalah warohatul anbiya, pewaris para nabi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dengan amal. Dengan memperbanyak amal. Karena di saat kita memperbanyak amal, di saat itulah kita menyibukkan diri kita untuk kita menyibukkan diri kita untuk memenuhi hak Allah SWT. Sehingga kita bisa meminimalisir interaksi kita dengan zaman edan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran maka bersegeralah kalian beramal sebelum datang kepada kalian apa sebuah zaman yusbihur rajulu mu'minan seorang mukmin seseorang itu dalam keadaan beriman di pagi hari tapi naudzubillah wa yumsi kafiron. Dia berjalan di sore hari dan dia dalam keadaan kafir. Na'udzubillah, sungguh edan zaman ini. Bagaimana seseorang dalam hitungan jam saja paginya beriman sementara sore harinya, malamnya sudah menjadi kafir. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita mengetahui, mempelajari fitnah itu sendiri, mengilmui fitnah itu sendiri, agar apa? Agar kita bisa menjauhinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Satangkudul ural Islam." Maka ikatan keislaman ini akan akan terputus. Buhul-buhul keislaman ini akan terputus jika apa? idza nasya'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Apabila tumbuh sebuah generasi dari kalangan kaum muslimin alladzi la ya'riful jahiliyah yang mana mereka tidak mengetahui kejahilian sama sekali. Maka dari itu dengan mengetahui fitnah, dengan mengetahui kejahilian itu dengannya kita bisa menghindari jebakan-jebakan fitnah jebakan-jebakan kejahilian-kejahilian, jebakan-jebakan dosa. Maka dari itu, ikhwan fiddin arsyadni wa arsyadakumullah, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah SWT, mari banyak-banyak kita pegang empat hal ini. Kita pegang kuat empat hal ini. Agar apa? Agar kita bisa selamat di zaman fitnah ini. Yang pertama adalah bagaimana kita senantiasa harus banyak berdoa kepada Allah SWT agar hati kita dikuatkan. Yang kedua adalah bagaimana kita berilmu di zaman ini sehingga kita il, sehingga ilmu ini menuntun kita dalam beramal. Memilah ya, ilmu ini menuntun kita untuk memilah dan memilih apa yang seharusnya kita kerjakan dan apa yang seharusnya kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah dengan banyak beramal. Ya, karena dengan banyak beramal akan terminimalisir waktu kosong seseorang. Dan jika seseorang sudah tidak mempunyai lagi waktu kosong, insya Allah dia tidak akan disibukkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan terlebih disibukkan dari fitnah ini. Kemudian yang berikutnya dan yang terakhir adalah bagaimana seseorang harus senantiasa mengetahui tabiat fitnah itu sendiri agar apa? Agar dia bisa menjauhi fitnah itu. Kita umat Islam, kita berhak dan sudah seharusnya kita mengetahui kemaksiatan, mengetahui keburukan, bukan untuk kita kerjakan, tapi untuk kita jauhi sejauh-jauhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Música hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah engkau bagaimana sifat kehidupan? Kalau kita membuka Al-Quran, membolak-balik mushaf. Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam banyak ayat bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala manittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Di dalam kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah kita kepada Allah yang senantiasa kita perhatikan bukanlah hanya terletak kepada ibadah mahdhah karena engkau tidak hanya diperintahkan untuk memperhatikan sholatnya bukan hanya diperintahkan untuk memperhatikan zakatnya dan bukan pula hanya untuk memperhatikan yaitu haji dan umrahnya. Tetapi di dalam kita menghambakan diri kepada Allah, menjalankan ketaatan kita kepada Allah, ada perkara yang paling pokok dan menjadi intisari di dalam kita menghambakan diri kepada Allah. Ia layaknya ruh di dalam tubuh. Dialah yang menjadikan iman menjadi hidup dan iman itu menjadi iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara apakah yang menjadi roh di dalam kita menghambakan diri kepada Allah? Perkara yang menjadi roh di dalam kita mendambakan atau menghambakan diri kepada Allah, yaitu adalah bagaimana kita di dalam iman senantiasa menjadi hamba yang tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang diterapkan oleh Allah di dalam kitabullah dan sunnah. Karena tidaklah Allah turunkan kitabullah utus kepada kita seorang nabi kecuali adalah bagaimana menjadikan kita senantiasa tunduk dan patuh, tidak mendustakan dan tidak menafikan serta tidak meragukan segala ketentuan yang telah digariskan oleh kitabullah dan sunnah. Inilah yang menjadi intisari di dalam kehidupan kita beriman. Karena iman itu adalah al-khudu' wal istidlal. Iman itu adalah ketundukan kita dan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memperhatikan iman, maka dia akan mendapati iman itu nama lainnya adalah ketundukan. Sebagaimana apabila kita melihat butiran yang terdapat di atas meja, maka kita akan mengatakan butiran itu gula ketika kita mencicipi bahwasanya butiran itu terdapat rasa manis. Kenapa kita mampu mengucapkan itu adalah gula? Karena rasa manisnya karena sesungguhnya tidaklah disebut butiran itu gula kecuali rasa manisnya. Sama pula di dalam kita beriman kepada Allah. Tidaklah seseorang itu disebut beriman kecuali ketika dia tunduk dan patuh. Apabila seseorang itu tidak tunduk dan patuh, maka dia tidak layak menyandang kata iman dalam hidupnya ketika dia beribadah kepada Allah, ketika diiringi dengan keraguan, maka sesungguhnya imannya menjadi mentah dan iman itu tidak akan pernah membuka pintu langit dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita perhatikan ketika Allah mengatakan di dalam surat An-Nur 51. Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang mukmin ketika mereka diajak kepada kitabullah, maka tidak ada ucapan bagi mereka kecuali mereka mengatakan sami'na kami dengar wa ata'na dan kami taat itulah orang-orang yang beruntung itulah yang dipraktekkan dan diamalkan langsung oleh para sahabat para sahabat adalah orang-orang yang mereka ketundukannya mendahului akal mereka sehingga apabila mereka mendapatkan ketentuan kitabullah mereka tunduk dan patuh akalnya mengikuti apa yang ditundukkan oleh hati mereka Makanya para sahabat ketika turun kepada mereka yaitu adalah larangan untuk minum khamar. Ketika turun larangan kepada mereka untuk menikmati khamar, maka kita mendapati di dalam kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Kasir, para sahabat mereka tidak ada yang bertanya-tanya dan tidak ada yang protes terhadap ketentuan itu. Mereka buang khamar, di pinggir-pinggir dan parit-parit kota Madinah sampai diceritakan bahwasanya parit Madinah banjir, tetapi bukan dengan tetesan air hujan, tetapi banjirnya oleh khamar yang dituang oleh para sahabat. Sebagaimana para sahabat wanita Rasulullah ketika turun perintah kepada mereka untuk menutup aurat mereka, maka mereka langsung lari tunggang langgang untuk mencari sesuatu yang mampu menutupi dada mereka dan menutupi aib mereka. Tidak ada yang bertanya macam-macam, tidak ada yang protes karena mereka tunduk dan patuh. Itulah harga iman ruhnya iman terletak kepada ketundukanmu dan kepatuhanmu kepada Allah. Kalau ada orang yang mereka mengaku beriman, tetapi mereka meragukan kitabullah dan meragukan sunnah, bahkan mereka menolak kitabullah dan sunnah, mereka itu adalah munafik. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka membayar zakat, walaupun mereka melaksanakan haji dan umrahnya, tetapi ketika mereka tidak mau tunduk dan tidak mau menerima apapun yang ditetapkan oleh kitabullah, Allah tolak iman mereka. Allah mentahkan iman mereka. Bahkan Allah akan ancam kepada mereka yaitu neraka yang paling dalam, yaitu keraknya diperuntukkan bagi orang munafik. Dohirnya Islam tetapi ternyata menolak kitabullah dan sunnah. Perhatikan Abdullah bin Ubay, orang munafik yang hidup pada zaman Rasul. Maka dia sholat, maka dia membayar zakat, maka dia haji dan umrah. Tapi ketika dia senantiasa membenci apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, maka kebencian ia kepada Allah dan Rasulnya menjadikan Allah menghanguskan amal kebaikannya. Sampai Allah berkata, Dhalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa'ahbata a'malahum. Sesungguhnya mereka, orang-orang munafik, membenci apa yang diturunkan oleh Allah. Karena mereka membenci kitabullah, maka Allah menghapuskan amal kebaikan mereka. Itulah yang menjadikan kita ketika kita beriman kepada Allah, Perhatikan bagaimana kedudukan hati kita untuk senantiasa tunduk dan patuh. Karena sesungguhnya harga imanmu menjadi mahal ketika engkau menjadi tunduk dan patuh. Tetapi harga imanmu menjadi murah ketika kamu senantiasa mendustakan dan meragukan kepada kitabullah dan sunnah. Iman nama lainnya adalah tunduk. Adapun munafik nama lainnya adalah meragukan dan mendustakan terhadap kitabullah dan sunnah. Semoga saya dan semuanya termasuk orang yang tunduk dan patuh. Itulah harga iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. thank you dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan padahal Allah tidak menyalahi janjinya dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala wa ba'd Akhil karim, ukhtil karimah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada Alhamdulillah kembali kita bersama <clears throat> untuk bertadarus mempelajari apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini ahibati fillah, tema yang akan kita bahas terkait dengan seberapa lamakah ujian keimanan itu berlangsung. Ahibati fillah, ukhtil karimah. Mungkin Anda pernah merasakan duduk di bangku ujian menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh bapak atau ibu guru di bangku kuliah kita atau di bangku sekolah kita. Waktu yang diberikan terasa singkat. Sementara apabila waktu tersebut dihutang oleh bapak ibu guru kita sudah merasa itu ada waktu yang lama. Namun bagi kita seorang siswa ataupun seorang mahasiswa, ketika kita mengerjakan ujian tersebut, maka masih saja merasa waktu itu kurang bagi kita. Nah, saudaraku seiman dan seislam, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya keberadaan kita di muka bumi ini untuk beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan itu bagian dari ujian, maka kita pun juga harus menyadari <clears throat> seberapa lamakah, seberapa lamakah ujian iman itu berlangsung. Haibati filah, kita dituntut untuk sabar, sabar sedikit saja sebenarnya. Ujian yang akan kita lalui itu hakikatnya pun juga tidak berlangsung lama. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya gambaran perhitungan waktu berlangsungnya ujian keimanan tersebut. Ahibati fillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sebuah sabdanya terkait dengan umur umat beliau. Rasulullah SAW bersabda, Inna a'maru ummati ma bayna sittina wa sab'in wa qalilun ma yajuzu dalik. Sesungguhnya umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Dan sedikit sekali di antara mereka yang melampaui dari umur tersebut. 60-70 tahun di dunia Haibati Itulah kisaran umur yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan Anda mungkin memahaminya bahwasanya selama itukah ujian kita berlangsung. Kalaupun memang kita hitung dari ujian hidup dunia ini memang benar. Sepanjang hidup ini bagi seorang mukmin adalah bagian dari waktu ujian yang berlangsung. Namun perlu kita sadari bersama ahibatifilah. Jangan pernah menganggap bahwasanya waktu 60 atau 70 tahun itu adalah waktu yang sangat lama. Sejatinya adalah waktu yang singkat. Kullu atin qarib. Pepatah Arab mengatakan, setiap yang akan datang itu pasti akan dekat waktunya. Oleh sebab itu jangan sampai kita salah memahaminya. Ujian Allah berikan kepada kita sejatinya pun juga memiliki batasan waktu yang tidaklah lama, namun adalah sesaat saja. Tidakkah kita simak bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Dan sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu adalah seperti seribu tahun yang kalian hitung. Seribu tahun yang kalian hitung. Hal ini ahibati para ulama memberikan penjelasan makna seribu tahun yang kalian hitung adalah satu hari di sisi Allah SWT, mana ada seribu tahun yang kita hitung di dunia ini. Sebagaimana dikuatkan pula dari pendapat ini dikuatkan pula dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala ketika beliau <clears throat> ditanya terkait dengan jarak antara langit satu dengan yang langit berikutnya. Maka beliau menjawab nisful yaum. Setengah hari Lalu para murid-murid Abu Hurairah bertanya, "Wahai Abu Imam Abu Hurairah, apa yang Anda maksud dengan setengah hari itu, nisful yaum itu?" Lalu beliau pun menjawab dengan perkataan beliau, "Tidakkah engkau simak? Tidakkah engkau baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi mimma ta'udun?" Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu adalah seribu tahun yang kalian hitung. Mananya apa? Jarak antara langit satu dan yang berikutnya itu adalah 500 tahun setengah hari. Satu hari seluruhnya adalah seribu tahun. Ahibati filah. Mengingat kita ini adalah makhluk-makhluk yang akan kembali ke akhirat, maka ahibati filah tentunya kita boleh <clears throat> sedikit berhitung-hitung terkait dengan seberapa lama seberapa lamakah ujian kita ini sejatinya sebenarnya karena hitungan kita harusnya dikonversikan kepada hitungan akhir, termasuk pula tentang seberapa lamakah ujian kita ini. Akhirnya kalau satu hari di akhirat itu adalah seribu tahun, dan kita nanti akan kembali ke akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya kita semua adalah makhluk-makhluk akhirat, makhluk-makhluk yang akan dikembalikan Allah Subhanahu wa taala ke kampung halaman kita sejatinya itu akhirat sebagaimana firman-Nya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepadanya kami akan mereka kalian mereka akan dikembalikan inilah ahibatifullah kalimat istirja yang sering kita ucapkan namun jarang sekali kita hayati bersama <clears throat> oleh sebab itu ahibatifullah seribu tahun maaf seribu tahun yang kita lalui ini adalah satu hari di akhirat adalah satu hari di akhirat Mananya apa? Hebatifillah. Kalaupun satu hari itu asumsinya ada 24 jam, maka bisa kita mendapatkan sebuah pengetahuan bahwa saya satu jam di akhirat itu kurang lebih sekitar 45 tahun. Satu jam di akhirat adalah 45 tahun atau kurang lebih seperti itu, 45 atau 46 tahun. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur sekiranya 60 tahun, berapa lama kita hakikatnya hidup di dunia ini ya 45 tahun mungkin tidak sampai ya satu setengah jam <clears throat> itulah sejati dari umur kita yang Allah berikan kepada kita hanya satu setengah jam persis seperti apa yang kita kerjakan persis seperti apa yang kita lakukan ketika kita menjawab soal-soal dalam di satu tes misalnya dalam ujian di bangku kuliah kita atau bangku sekolah kita Itulah sejatinya akhibati filah. Waktu ataupun masa yang Allah berikan kepada kita untuk menjawab ujian-ujian kemianan yang Allah berlakukan atas diri kita. Sebab sebab itu kalau kita lihat ternyata ujian iman itu ada sangat pendek hanya satu setengah jam ya sama seperti di waktu di akhirat maka sudah selayaknya untuk kita tetap bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk terus berpegang teguh dengan iman dengan Islam dan insya Allah dengan melampaui satu setengah jam di akhirat ini ya ahibati filah hitungan akhirat ini semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang lulus orang-orang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala mengerjakan ujian-ujian iman itu dengan baik yaitu dengan apa dengan iman dan amal salehah demikian ahibati filah sekedar untuk memberikan sebuah gambaran ternyata kita pun diuji Allah Subhanahu SWT dengan batasan waktu yang Allah tentukan kepada atas diri kita semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang lulus dalam ujian keimanan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebentar lagi kan lebaran dan kalau lebaran itu identik dengan tradisi mudik Ustaz kalau dari kacamata Ustaz Suhada Bahri sendiri uh, bagaimana uh, tradisi mudik itu dari kacamata Ustaz ya kalau niatnya untuk silaturahmi kan bagus hmm. cuman bukan untuk pulang memperlihatkan kesombongan hasil usaha di kota hmm yeah. karena dia udah setahun misalnya bekerja di Jakarta hmm. dia bagus-bagus saja oke okay, sir tapi kalau udah sampai ke sana ya datang saudara sini saudara sini saudara sini hmm. memamerkan kekayaan yang dia ambil dari Jakarta yang untungnya membawa anak yeah. tetangga lantas eh, tips-tips uh, apa dari Ustaz Bahri sendiri agar uh, niat uh, mudik yang sebenarnya bernilai ibadah kalau silaturahim agar tidak melenceng dari niatnya Ustaz? Ya tidak, ya ya pasti masing-masing itu jangan datang untuk menyombongkan diri. Hmm. Nah, untuk misalnya pulang ke Jakarta sebuah jarinya pakai cincin misalnya. Hmm. hmm. kembali kepada orangnya sulit kita mengatakan harus begini harus begini hmm. tapi ya, orangnya itu sendiri yang punya keinginan untuk pulang itu hanya untuk silaturahmi hmm. Uh, sebenarnya nilai positif selain silaturahmi, uh, misalnya mengunjungi keluarga, terus uh, bertemu dengan sana family, sebatas itu tidak berlebih-lebihan, itu justru bernilai ibadah, Ustaz ya? Iya. Yang nilai positif lain apa? Hmm. Yang bikin bikin anu aja. Hmm. Ya tidak terlalu banyak lah. Hmm. Kalau dulu mungkin orang uh, mudik itu ya sebatas mudik aja gitu. Tapi kalau sekarang kan belum tahu kita nawaitunya apa. Gitu. Hmm. Jadi, Barang. uh, eh, mudik kan mestinya nggak apa-apa. Mm-hmm. Atau ya mudiknya pada saat kalau dia betul-betul mau silaturahmi, pada saat orang sudah tidak uh, rame, ya udah dia pulang silaturahmi aja dengan keluarga orang tua. Mm. Tidak Jadi, harus pas kan, rame-rame pada uh, hamin satu, hamin dua misalnya. Mm. Itu kan kemudian hanya bikin kemacetan aja gitu. Iya. Yeah, Masing-masing diri harus menjaga Eh, jangan kemudian pulang itu membawa budaya kota ke kampung gitu. Mm -hmm. Nah kalau misalnya udah tadinya di kampung itu ya pakai pakai sarung ya pakai sarung lah. Mm -hmm. Ketika ke masjid. Mm -hmm. Jangan pulang dari kota bawa memerkan misalnya kupingnya yang pakai anting, hidungnya yang pakai anting. Gitu. Nah itu yang yang yang nggak boleh lah, nggak boleh. Kemudian okay. yang kedua ya ketika pulang ya tertib artinya menjaga rambu-rambu baik yang dibuat oleh negara maupun yang dibuat oleh oleh oleh, oleh agama itu. Ya kan? Hmm. Seperti apa itu menjaga rambu-rambu yang dian oleh agama itu Ustaz? Eh, iya, artinya jangan sampai ke sana misalnya kemudian eh, ya itu seperti yang saya katakan itu intinya eh, eh, hilir mudik di kampung gitu ya. bawa motor gitu, dan sebagainya hmm Iya. Nah, ketika orang-orang kampung itu, ya katakan saja kalau cewek-cewek kampung melihat, oh ini orang tua dari kota, yang mm -hmm. mobil untuk kita, nah kan diapa-apain aja seorang kita kan. Iya. Nah, nah itu yang harus dijaga. Dalam sebuah hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, mariftu falam ta'udni." Wahai hambaku, anak Adam, wahai makhluk yang telah kuciptakan dengan segenap kasih sayang dan nikmat, aku sakit, aku sakit, tetapi engkau tidak menjengukku, tetapi engkau tidak mau menjengukku. Allah Rabbul Alamin Allah penguasa seluruh alam, Allah yang maha perkasa, yang maha kuat dan berkuasa atas segalanya. Namun Allah sakit. Bagaimana menjenguk zat yang memiliki kekuasaan tiada batas dan tiada tanding itu? Ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Hamba tadi bertanya, Wahai Robku, bagaimana aku menjengukmu, padahal engkau adalah Rabbul Alamin, Padahal engkau adalah zat yang sinarmu saja membuat luluh gunung Sina. Bagaimana kami menjenguk engkau yang dengan segala keagungan yang engkau miliki, kami tidak akan mampu melihatmu di dunia ini. Allah lalu menjelaskan, Ama alimta anna abdi fulanan maridho, falam ta'udhu, ingatkah engkau wahai hamba-hambaku, bahwa dulu pernah ada hambaku, si fulan yang sakit, Ingatkah engkau dia sakit tapi engkau tidak menjenguknya? Ama alimta annaka law uttahu Tidakkah engkau sadari wahai hambaku Andai saja saat itu engkau mau menjenguk hambaku si fulan yang sakit Andai saja engkau mau meluangkan waktu Andai saja engkau mau sedikit bersusah payah menemui hambaku yang sakit dan menjenguknya Lawajatani indahu Engkau pasti akan mendapati aku ada di sisinya Engkau pasti mendapati aku bersama dengan dirinya Hadis Qudsi tadi menggambarkan betapa agung dan mulianya menjenguk orang sakit Menjenguk orang sakit bukan sekadar kegiatan sosial bukan sekadar menggugurkan kewajiban kepada sesama teman, kerabat, atau tetangga. Tetapi bersama orang yang sakit itu ada Allah. Menjenguknya berarti juga menjenguk Allah. Saudaraku, sebelum terlambat, mari berbenah diri. Jangan sampai kelak di hari kiamat Allah menegur kita karena tidak mau menjenguknya.